بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. يحسب أن ماله أخلده Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. كلا لينبذن في الحطمة Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutoma. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.